Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita di antara sekian banyak manusia untuk mendapatkan hidayahnya untuk bersemangat mengikuti petunjuknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita untuk bisa mengenal Islam, mengenal jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan apa yang dikehendakinya <clears throat> dan yakhtar memilih di antara mereka. Maka nalahumul khiyarah dan manusia sama sekali tidak punya hak untuk memilih. Maka masing-masing kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala insya Allah memilih kita dengan petunjuknya. Memilih kita di antara sekian banyak manusia untuk bisa mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan itu kita akan berpeluang untuk meraih banyak keutamaan dan kedudukan yang mulia, kedudukan yang mulia di sisinya. Ma'asyiral ikhwa fiddin, <clears throat> a'azzakumullah. Di antara makna ayat yang saya sebutkan tadi, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang dikehendaki dan memilih Sebagaimana ini berlaku bagi manusia, ada orang-orang yang dipilih. <clears throat> Tentu saja pilihan yang paling pertama adalah orang-orang yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah, para nabi alaihi musallatu wassalam. Setelah itu orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka. Orang-orang yang mempelajari, memahami dan mengamalkan ilmu sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka inilah orang-orang yang dipilih setelah para nabi alaihi Wasallam. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menafsirkan hadis wali man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu Barang siapa yang musuhi kekasihku atau waliku, maka sungguh aku telah menyatakan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang bersifat anjuran sehingga aku pun mencintainya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala sewaktu menafsirkan hadis ini, beliau mengatakan Wawarathatul anbiya'ihum sadatu awliya'illahi azza wa jal. Dan pewarisnya para nabi, orang-orang yang mewarisi ilmunya para nabi, mewarisi jalan petunjuk yang ditempuh oleh para nabi, mereka itu adalah pemimpinnya, penghulunya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, tidakkah kita merasa yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipilih sebagai ahlu sunnah Tidakkah kita merasa bahwasanya ini semua adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah khususkan bagi kita di antara sekian banyak manusia. Karena wali-wali Allah bahkan pemimpinnya adalah warasatul anbiya. Pewarisnya para nabi. Jadi sejauh mana manusia berusaha mengambil bagian yang besar dari warisannya para nabi maka semakin sempurna pula tingkat kewalian dalam dirinya. Yang ini sekaligus merupakan peringatan bagi orang-orang yang menentang dakwah sunnah. Menentang dakwah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau membenci seorang ahlu sunnah karena berpegangnya dia kepada sunnah, maka ini Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam hadis yang kita kenal tadi, fakod adzan tuhu bilhar, sungguh aku telah mengumumkan peperangan permusuhan terhadapnya. Maka naudzubillahimin dalik. Hati-hati peringatan bagi orang-orang yang membenci dakwah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mencintai orang yang berilmu karena ilmunya karena sunnah yang dipegangnya adalah ibadah bagian besar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah asar yang sahih pernah mengatakan wa mahabbatul alimi dinun yudanu biha dan mencintai orang yang berilmu mencintai orang yang memahami sunnah karena sunnah yang dilakukannya atau yang dipegang teguhnya adalah termasuk din <clears throat> bagian dari agama yang seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya maka demikian pula sebaliknya membenci seorang yang berpegang teguh dengan sunnah membenci orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah karena sunnah yang dipegangnya wal adalah termasuk perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga antum ketahui keterangan dari para ulama diantaranya Syekh bin Bas rahimahullah taala sewaktu menafsirkan keumuman daripada makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang terkenal dalam surat At-Taubah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah apakah terhadap Allah <clears throat> terhadap ayat-ayatnya <clears throat> dan terhadap Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam kalian berani memperolok-olok, mengejek, janganlah kalian meminta maaf. Sungguh kalian telah kufur setelah beriman. Beliau mengatakan termasuk dalam keumuman kufur yang diancam dalam ayat ini adalah orang yang membenci orang yang berilmu karena ilmu yang dimilikinya. Membenci seorang ahlu sunnah karena berpegang teguhnya dia kepada sunnah Adapun kalau dia membenci karena akhlak orang tersebut buruk, ada tingkah lakunya yang tidak sesuai dengan pemahaman Islam yang benar, maka ini tidak sampai hukumnya demikian. <clears throat> maka ini perkaranya lain. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau ada orang yang membenci orang lain, naudzubillah min dalik, karena orang lain itu berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka terkena dalam ancaman dalam ancaman ayat ini. <clears throat> maka ya ikhwatu fillah di sini sebagai <clears throat> kabar gembira bagi kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang berilmu dengan ilmu yang mereka miliki yang dengan itu mereka menjadikannya sarana untuk menyempurnakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu oleh ikhwatu fillah, berbahagialah dengan ilmu sunnah yang kita pelajari. Berbanggalah dengan kegiatan mengadakan pengajian sunnah yang selalu kita galakan. Karena itu demi Allah merupakan sebesar-besar nikmat. Itu merupakan karunia yang agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dalam Al-Qur'an untuk berbangga dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia dari Allah yaitu keimanan Wabi rahmatihi dan dengan rahmatnya yaitu Al-Quran. Maka dengan itu hendaknya mereka berbangga. Orang-orang yang berilmu merasa puas dan merasa cukup. Karena itu semua lebih baik daripada semua kemewahan dunia yang dihimpun dan dikumpulkan oleh manusia. Jadi Allah memerintahkan orang-orang yang berilmu dalam ayat ini untuk merasa bangga dengan iman dan Al-Quran. Yang keduanya kembali kesimpulannya kepada ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Maka seandainya tidak ada keutamaan ilmu kecuali ayat ini, lakafabihi syarofan wa fadla. Cukuplah itu sebagai keutamaan dan kemuliaan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Maka ini semua kebanggaan. Jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam ibadah tidak akan dicapai kecuali melalui jalan ilmu. Kata Imam Sufyan ats Inna ma ilmu li'annahu yuttaqallahu bihi wa inna ma fuddilal ilmu ala ghairihi li'annahu yuttaqallahu bihi hanyalah ilmu itu dipelajari karena dengan ilmu itu seseorang mencapai takwa kepada Allah dan hanyalah ilmu itu diutamakan dibandingkan amal-amal yang lainnya karena dengan ilmu itu seseorang mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwa fiddin rahimakumullah. Tema kajian kita pada malam hari ini tidak lepas dari masalah takwa yang merupakan cita-cita dan keinginan setiap manusia. Kalimat takwa yang kita tema tema yang kita ambil pada malam hari ini adalah menyambut bulan Ramadan. Yang tentu saja waktu kita membahas tentang bulan Ramadan mungkin saya tidak akan membicarakan tentang masalah persiapan dalam artian masalah-masalah yang berhubungan dengan fikih puasa Ramadan yang saya yakin itu antum akan dapatkan lebih dari cukup dari para asatidal fudola yang biasa mengadakan pengajian di masjid ini, di Radio Roja atau di tempat-tempat di sekitar sekitar daerah ini. Apalagi juga dengan kunjungan Ustaz Firanda yang alhamdulillah banyak memberikan faedah kepada antum karena beliau adalah murid dari syekh kita yang terkenal Syekh Abdul Razak hafizahumullah taala <clears throat> Ini saya rasa peringatan yang sangat cukup untuk hal-hal yang berhubungan dengan ketakwaan. Yang ingin saya ingatkan di sini sehubungan dengan masalah takwa yang ingin kita raih dan semua kita bercita-cita untuk mendapatkannya adalah persiapan menyambut bulan Ramadan yang merupakan bulan yang disyariatkan padanya ibadah yang besar yaitu ibadah puasa yang kita ketahui bersama ibadah puasa tujuannya adalah untuk mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kalian bisa mencapai atau menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa kalimat yang mudah diucapkan di lisan tetapi sulit untuk diamalkan kecuali bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah yang agung puasa Ramadan yang merupakan salah satu rukun Islam yang besar. Tujuannya adalah untuk mendidik ketakwaan menjadi madrasah tempat penggembelengan untuk meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini merupakan amal ibadah yang butuh persiapan. Karena jarang-jarang kita bisa melalui ibadah-ibadah besar yang dijamin atau yang dijanjikan orang-orang yang mengamalkannya bisa mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu persiapan. Perlu kita membekali diri dengan ilmu dan petunjuk Allah untuk bisa meraih hasil yang maksimal dari ibadah yang agung ini. Makanya kita kenal bersama para ulama salaf jauh-jauh hari sebelumnya telah mempersiapkan diri. Telah mempersiapkan diri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada bulan Ramadan. Ini bukan perkara yang main-main. Kalau mungkin saat ini mungkin tidak pernah terbetik dalam diri kita sampai saat ini kebanyakan kita mungkin belum ada persiapan. Semua mengatakan ah paling nanti kalau saya lewati ya sudah saya jalani. Beda dengan para ulama salaf. Kata salah seorang di antara mereka, kanu yad'un Allah azza wa jalla sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Mereka dulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama enam bulan agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Thumma yad'unahu ba'da dzalika sittata ayyataqabbala minhum. Setelah itu mereka berdoa lagi selama enam bulan agar diterima amal mereka dalam bulan Ramadan. Subhanallah ada yang lebih luar biasa daripada perhatian seperti ini. Bukankah ini menunjukkan mereka adalah orang-orang yang semangat untuk meraih takwa? Jawabannya iya. Persiapan yang mereka lakukan. Kemudian berdoa kepada Allah agar diterima ibadah mereka. Subhanallah, inilah ketakutan yang sebenarnya. Inilah bukti, bukti takwa yang sebenarnya yang ada dalam hati mereka. Ini keadaannya para ulama salaf. Nah, oleh karena itu saya katakan tadi wajar kalau amalan besar yang tujuannya untuk mencapai takwa ini mendapat harusnya mendapatkan perhatian besar dari orang-orang yang beriman. Karena kita ketahui bersama seperti yang saya katakan tadi, kalimat takwa semua orang bisa mengucapkannya, ringan diucapkan di lisan. Tapi yang jadi masalah takwa itu adalah intinya terdapat dalam hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bagaimana? ataqwa ataqwa hahuna, ataqwa hahuna. Takwa terletak di sini dalam hati. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Dzalika wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dalam surat Al-Hajj. Yang demikian itu maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan perintah dan larangan Allah maka itu adalah timbulnya dari takwa yang terdapat dalam hati. Jadi bukti bahwa seseorang itu memiliki takwa dalam dirinya adalah ta'zimu sya'airillah, pengagungan terhadap syiar-syiar Allah, terhadap perintah dan larangannya. Pengagungan terhadap syiar-syiar Allah terwujud dalam bentuk mempersiapkan diri untuk menyambutnya Membekali diri dengan ilmu untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan ibadah tersebut. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan kita melaksanakannya dengan baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti orang yang memiliki takwa dalam hatinya. Dan ketahuilah, ayyuhal ikhwatu fillah, takwa hati itulah takwa yang hakiki. Yang membedakan orang mukmin dengan orang-orang munafik yang membedakan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mengikuti kebenaran dan orang-orang yang punya tujuan lain untuk memenuhi kepentingan hawa nafsunya dengan menjalankan agama Islam ini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Wa'lam annal abda innama yaqta'u manazila sayri ila Allah biqalbihi wa himmatihi la bi badanihi." Wattaqwa fil haqiqati taqwal qulub la taqwal jawarih kata beliau dalam kitab Al Fawaid. Ketahuilah bahwasanya seorang hamba itu hanyalah mampu menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju Allah. Menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju ridha Allah. Biqalbihi dengan hatinya. Dan himmatihi tekadnya yang kuat dalam dirinya labi badanihi dan bukan cuma dengan sekedar amalan anggota badannya wa taqwa fil haqiqati dan takwa yang hakiki kata beliau takwa itu pada hakikatnya adalah takwal qulub takwa yang terdapat dalam hati la takwal jawarih bukan cuma sekedar yang nampak pada anggota badan manusia inilah yang menjadikan takwa itu berat takwa itu bukan hanya terlihat dari orang yang banyak menghadiri salat di masjid. Meskipun itu jelas merupakan bagian dari takwa, tapi tidak menunjukkan takwa yang hakiki terdapat dalam dirinya. Tidak mesti menunjukkan demikian. Karena orang yang melakukan amalan soleh banyak tujuannya, seperti perbuatannya orang-orang munafik. Pura-pura masuk Islam tapi tujuannya untuk melindungi dirinya, Bahkan Allah mencela dalam Al-Quran orang-orang yang seperti ini. Dan itu ada kenyataannya di kalangan kaum muslimin. Atau orang-orang yang mengaku sebagai muslim. Allah berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ يَطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ Dan di antara manusia ada orang-orang yang masuk Islam dengan berdiri di tepi. Beribadah kepada Allah berdiri di tepi artinya masuknya tidak 100%. Dia lihat dulu keuntungannya. Kalau dia merasa mendapatkan kebaikan, maka dia tenang melakukan Islam. Beribadah kepada Allah. Tapi kalau ditimpa fitnah, merasakan banyak cobaan, banyak ujian, maka dia pun mundur. Orang seperti ini adalah orang yang rugi di dunia dan di akhirat dan itu adalah kerugian yang nyata. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ada orang yang memang kelihatan berislam bagus, belum tentu tujuannya adalah untuk meraih takwa. Tapi tujuannya bisa jadi naudzubillah min dalik untuk memuaskan kepentingan hawa nafsunya tapi dibungkus dengan bungkusan Islam dan ini nanti termasuk perkara besar yang akan dibahas atau digembleng dalam madrasah puasa Ramadan. Upaya untuk menundukkan hawa nafsu yang punya keinginan tadi. Jadi ini keadaan manusia. Jadi kata-kata Imam Ibnu Qayyim tadi, takwa yang hakiki, takwa yang terdapat dalam hati maksudnya adalah seperti itu. Di sinilah letak beratnya takwa. Maka ayo ikhwatu fillah jangan menganggap remeh kalimat takwa. Sebagaimana kita mengatakan ikhlas, takwa, keimanan yang sempurna. Subhanallah ini amal-amal yang berat yang para ulama salaf saja tidak berani menjamin diri mereka untuk diterima satu saja amalnya karena mereka tidak atau merasa berat untuk mencapai yang namanya takwa. Salah seorang di antara mereka sewaktu menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamayataqabbalullahu minal minal muttaqin." Hanyalah Allah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ulama salaf ini mengatakan lau anni a'lamu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidah latamannaitul mauta. Seandainya aku mengetahui Allah menerima dariku satu sujud, satu salat saja, maka aku menginginkan mati saat ini juga. Artinya apa? Karena berarti aku sudah termasuk orang-orang yang bertakwa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Jadi kalimat takwa itu gampang diucapkan, tapi tidak semua ucapan itu terwujud dalam bukti nyata. Kenapa demikian? Karena takwa itu letaknya dalam hati dan hati manusia Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya dan bisa membolak-balikannya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajak kamu kepada apa-apa yang bisa memberikan kebaikan hidup bagimu. Wa'lamu tapi ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau anggota badan seseorang bisa berpura-pura menampakkan dirinya orang yang rajin sholat, khusyuk ibadahnya, konsentrasi ketika dia berdoa atau membaca Al-Quran, bahkan dia bisa berpura-pura menangis. Tapi kalau hati tidak bisa. Hati tidak bisa dikuasai manusia. Kenapa? Wa anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menghalangi manusia dari hatinya. Nah maka hati yang merupakan tempatnya takwa yang hakiki ini tidak bisa dibikin-bikin keadaannya. Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya. Dan dialah yang maha mengetahui siapa yang manusia yang bersungguh-sungguh dalam usahanya untuk kemudian dimudahkan baginya taufik demi sedikit sedikit demi sedikit untuk diisi hatinya dengan ketakwaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna kuluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahmani yusarrifuhu yusrifuhu kaifa yasha'." Sesungguhnya hati manusia semuanya terletak di antara dua jari dari jari-jarinya Ar-Rahman, jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan palingkan sesuai dengan kehendaknya. Ini yang menjadi masalah. Oleh karena itu takwa yang hakiki oleh ikhwatu fillah tidak akan dicapai kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kecuali dengan kesungguhan yang sungguh-sungguh dalam diri kita untuk berjuang mencapainya. Maka alhamdulillah kita kembali kepada materi bahasan kita ibadah Ramadan yang sebentar lagi akan kita jumpai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan fursah kesempatan besar yang harus dimanfaatkan oleh orang-orang yang beriman untuk meraih kebaikan. Belum tentu kita bisa mencapai Ramadan. Kalaupun kita mencapainya, belum tentu kita bisa <clears throat> keluar dengan membawa kebaikan. Atau belum tentu kalau tidak kita persiapkan diri kita bisa mencapai Ramadan yang berikutnya. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang mengharuskan kita benar-benar meniru keadaannya para ulama salafus saleh yang menjadikan kesempatan ibadah seperti ini musim-musim kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala selalu jadikan kepada hamba-hambanya ini untuk berlomba-lomba dalam dalam meraih kebaikan. Maka subhanallah kalau antum lihat keterangannya Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif tentang bagaimana sungguh-sungguhnya para ulama salaf dalam mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan dari semenjak bulan Sya'ban bahkan enam bulan sebelumnya mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak semua orang yang dipilih untuk bisa mencapai bulan ini apalagi mempersiapkan diri untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan ini dengan sebaik-baiknya, apalagi untuk bisa diterima ibadahnya agar dia termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan predikat takwa setelah lulus daripada daripada madrasah Ramadan ini. Maka ayyuhal ikhwatu fillah, sekali lagi merupakan hal yang patut kita syukuri. Kita bergembira jika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan yang agung ini dalam keadaan kita sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Mempersiapkan diri yang paling utama mengetahui apa unsur-unsur takwa yang dijadikan hikmah pada bulan ini. Rasulullah SAW sudah kita ketahui bersama dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad memberikan busyro kabar gembira kepada para sahabat ketika datangnya bulan Ramadan. Kabar gembira, sesuatu yang sangat menggembirakan. Dan kita ketahui Rasulullah SAW tidak akan memberikan kabar gembira kepada umatnya kecuali dalam kebaikan yang berhubungan dengan iman. Sebagaimana Nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Sahih riwayat Imam Ahmad di hadapan para sahabatnya, Ja'akum syahrul Ramadhan, wahwa syahrun mubarak. Qad faradallahu fihi siyamahu, fihi tuftahu abwabul jinan, wa tuglagu niran telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Yang Allah telah mewajibkan padanya puasa di bulan Ramadan ini. Pada bulan ini dibukakan pintu-pintu kebaikan dan ditutup pintu-pintu keburukan. Subhanallah, siapa yang tidak gembira ketika pintu-pintu apa ini pintu-pintu sorga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup? Orang beriman mana yang tidak gembira ketika pintu-pintu sorga dibuka agar amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang berbuat dosa mana yang tidak bergembira ketika pintu-pintu neraka ditutup sehingga kesempatannya untuk diberikan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala juga semakin semakin besar. Orang berakal mana yang tidak bergembira ketika tusaffadu syayatin, syaitan-syaitan yang dibelenggu sehingga dengan itu dia bisa memperbanyak kebaikannya pada bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Itu keterangannya Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala. Jadi ini kabar gembira, kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman untuk meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral ikhwa fiddin rahimakumullah. Sekali lagi persiapan untuk meraih takwa di bulan Ramadan adalah dengan merenungkan ibadah-ibadah agung di bulan ini utamanya yang berhubungan dengan hikmah besar. Kalau antum perhatikan, satu keutamaan atau ciri yang paling menonjol pada bulan Ramadan adalah keterkaitannya dengan satu sifat yang sangat besar dalam Islam yang merupakan syarat mutlak untuk mencapai takwa. Sifat apa itu? Sifat apa? Sifat ma'ruf yang kedudukannya dalam keimanan seperti kedudukannya kepala pada tubuh manusia. Apa itu? Sifat sifat sabar. Sangat sederhana. Sifat sabar. Sifat yang sederhana mungkin semua orang mengaku memilikinya, tapi belum tentu terbukti secara benar sifat sabar yang saya katakan tadi Ibnu Qayyim rahimahullah taala fa innahu fil imani bimanzilatil jasad bimanzilatir ra'si fil jasad fa idza quti ar-ra'su fala baqa'a lil jasad kedudukannya sabar pada keimanan adalah seperti kedudukannya kepala pada tubuh manusia yang kalau kepala itu dihilangkan maka apa artinya tubuh tidak ada kehidupan baginya Sabar hilang dari keimanan, binasa keimanannya. Sifat yang utama ini paling menonjol kita dapatkan ada pada puasa Ramadan maupun puasa-puasa sunnah yang lainnya. Dari segi mana? Dari segi bahwa puasa itu sendiri bagian dari kesabaran. Seperti kata Imam Ibn Rajab rahimahullah taala. Makanya dalam sebagian riwayat yang sahih Syahrul Ramadan itu disebut dengan Syahrus sabar. Bulan yang penuh dengan kesabaran. Bulan yang penuh dengan kesabaran. Sampai-sampai Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menerangkan bahwa unsur-unsur kesabaran yang terdapat pada bulan Ramadan itu sangat uh, keterkaitan antara keduanya. Puasa Ramadan dengan kesabaran itu sangat erat sekali. Karena pada puasa Ramadan semua Jenis-jenis kesabaran dilakukan oleh manusia. Kita ketahui sabar ada tiga jenisnya. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan jelas terlihat nyata. Sabar dalam meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dilarang makan, minum, <clears throat> dilarang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya. Bahkan unsur kesabaran dalam masalah ini lebih besar lagi. Kenapa? Kalau larangan-larangan di bulan Ramadan, kalau perbuatan-perbuatan maksiat biasa, manusia terbiasa meninggalkannya. Tapi di bulan Ramadan perkara yang asalnya mubah diperintahkan untuk ditinggalkan. Allah perintahkan manusia untuk meninggalkannya karena taat kepada Allah maka unsur kesabarannya dan upaya yang menundukkan hawa nafsu agar bisa bersabar lebih besar lagi dibandingkan dengan meninggalkan perbuatan maksiat yang lainnya. Yang ketiga, bersabar dalam menghadapi ketentuan-ketentuan Allah yang tidak sesuai dengan keinginan manusia, hawa nafsu manusia. Dalam puasa, orang merasakan lemah, orang merasakan haus, kadang-kadang sakit. Dia harus bersabar. Maka secara keseluruhan jenis-jenis kesabaran ada pada puasa Ramadan. Ini di antara segi yang menunjukkan keterkaitan antara dua ibadah ini. Ada satu segi lagi yang menunjukkan yang juga sangat jelas menunjukkan keterkaitan antara kesabaran dengan puasa Ramadan. Ada yang menyebutkan? Fadol, kalau ada yang menyebutkan segi apa yang menunjukkan eratnya hubungan antara kesabaran dengan puasa Ramadan. Apa itu? Ada yang ingat? Atau memang tidak pernah diingat? Anak yakin antum tahu, cuman eh, kadang-kadang uh, lupa. <clears throat> Jadi kadang-kadang lupa, kadang-kadang nggak ingat. <clears throat> Kalau disebutkan ingat semua baru gitu ya. <clears throat> Ada yang ingat nggak? Pertanyaannya, balasan orang yang bersabar yang disebutkan Al-Quran apa? Hmm? Bigoiri hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tanpa batasan. Tanpa batasan. Terus hubungannya apa dengan puasa Ramadan? Hubungannya puasa Ramadan adalah ibadah yang balasannya juga tanpa batasan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang terkenal, Allah Subhanahu wa taala berfirman hadis kursi, "Kullu amali kullu amali bni Adam yudha'afu alhasanatu bi asyri amsalha." Qala Allah azza wa jalla illa illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u ta'amahu wa shahwatahu li. Semua amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh kali lipat. Dalam riwayat lain ada tambahan. Ila al mi'ati ilah ila adha'afin kethiro Sampai tujuh ratus kali lipat. Sampai berlipat-lipat ganda yang banyak. Kemudian Allah berfirman apa? Illa saum. Atau illa siam. Kecuali ibadah puasa. Apa artinya? Apa maknanya? Kecuali ibadah puasa yang tidak ada batasan balasan pahalanya. Bigoiri hisab. Tidak ada batasan hitungan pahalanya, keutamaannya. Kenapa? Allah menyebutkan alasannya dalam hadis kursi ini, fa li wa ana ajzibi. <clears throat> Karena puasa adalah untukku, ditujukan untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Yada'u ta'amahu wa syahwatahu Karena dia meninggalkan makan dan syahwatnya karena mengikuti keridoanku. <clears throat> Inilah puasa <clears throat> yang sangat erat kaitannya dengan kesabaran. Yang memang puasa itu merupakan ajang melatih kesabaran <clears throat> yang hubungannya adalah karena kedua-duanya adalah amalan yang dijanjikan balasan pahalanya tidak terbatas. Baik, sekarang kita perhatikan. Ayo al ikhwatu karena waktu saya ringkas. kita perhatikan Bagaimana kaitannya antara puasa dalam upaya untuk mencapai kesabaran atau untuk mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam berbagai kajian saya sering menyebutkan nukilan ucapannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang hubungannya dengan hawa nafsu. Beliau mengatakan, "Ajma as-sairuna ilallah ala ikhtilafi watabayuni wa tabayuni sulukihim ala anna nafsa hiyal qati'atu bainal abdi wa bainal wusuli ila rabbi tabaraka wa ta'ala semua orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah meskipun berbeda-beda jalan yang mereka tempuh semua sepakat mengatakan bahwa nafsu manusia adalah penghalang utama bagi mereka untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya di sini yang menghalangi takwa itu. Karena masing-masing kita punya hawa nafsu. Dan pekerjaan menundukkan hawa nafsu sangat berat. Membutuhkan senjata utama yang tadi merupakan syarat utama untuk bisa benarnya iman seorang yaitu kesabaran. Kesabaran. Hawa nafsu tidak akan mungkin bisa ditundukkan kecuali dengan kesabaran. Fitnah syahwat manusia tidak akan mungkin bisa diatasi kecuali dengan manusia bersabar. Menundukkan hawa nafsunya dan memaksanya untuk mengikuti ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana fitnah syubhat tidak akan mungkin bisa dilawan kecuali dengan ilmu yang mendalam. Makanya antum ketahui semua. Ilmu yang mendalam dengan kesabaran merupakan syarat untuk mencapai kedudukan imamatun fiddin. Bisabri wal yakini tunalul imamatu Fiddin kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dengan kesabaran dan keyakinan yaitu ilmu yang mendalam dengan cara itulah orang mencapai tingkatan keimaman pemimpin dalam agama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin dalam agama yang mereka mengambil petunjuk dari perintah kami dan mereka adalah orang-orang yang yakin terhadap ayat-ayat kami yaitu memahami dengan mendalam ayat-ayat kami. Maka siapa yang tidak punya kesabaran jangan mimpi untuk bertakwa. Siapa yang tidak mau berjuang dengan kesabaran, melatih kesabarannya untuk menundukkan hawa nafsunya, yang merupakan tunggangan utama syaitan untuk memalingkan manusia dari jalannya. Siapa yang tidak punya kesabaran maka selama-lamanya dia tidak akan mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka al ikhwatu fillah, inilah unsur yang paling utama yang terdapat pada puasa. Puasa artinya adalah mengendalikan hawa nafsu. Puasa artinya adalah memaksa hawa nafsu untuk selalu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka orang-orang yang bisa bersungguh-sungguh menundukkan hawa nafsunya selama di bulan Ramadan untuk selalu diarahkan kepada ketaatan, diarahkan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau dia terus melakukannya dengan menetapi hal tersebut sampai setelah Ramadan, maka insya Allah dia adalah termasuk orang-orang yang dimudahkan baginya untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita lihat ternyata pengaruh daripada ibadah puasa Ramadan dalam menumbuhkan sifat sabar dalam diri manusia yang merupakan senjata utama untuk menundukkan hawa nafsu sangat-sangat besar sekali. Oleh karena itu ya oleh ikhwatu fillah, ini yang hendaknya kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Inilah yang kita usahakan dalam ibadah puasa Ramadan yang akan kita sambut nanti. Dengan tentu saja jangan dilupakan bahwa kesabaran yang merupakan buah dari puasa Ramadan untuk meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja dicapai dengan melakukan ibadah puasa yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka di samping mempersiapkan mental kita yang paling penting juga mempersiapkan ilmu karena semua ibadah yang disyariatkan dalam Islam keutamaannya yang bermacam-macam dan besar kita ketahui akan diraih oleh manusia bertingkat-tingkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bertingkat-tingkatnya keikhlasan mereka dan pemahaman serta pengamalan mereka terhadap sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam ibadah yang mereka yang mereka lakukan kita ketahui bersama inilah makna sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan salat innal abda la yusalli salatan fama yuktabu minha illa usyuruha au tusuha au thumunuha au ila nisfuha ila au nisfuha sesungguhnya seorang hamba benar-benar dia melaksanakan satu salat tapi tidak ditulis baginya dari keutamaan salat tersebut kecuali ada yang cuma dapat sepersepuluhnya, sepersembilannya, seperdelapannya sampai yang paling tinggi cuma setengahnya saja karena belum tentu salat yang mereka lakukan ikhlasnya sempurna dan ittibanya terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempurna. Maka ini merupakan apa ini jawaban terhadap orang yang bertanya, kenapa ada si fulan melaksanakan sholat tapi sholatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar? Jawabannya, keutamaan ibadah itu diterima manusia bertingkat-tingkat. Sesuai dengan keikhlasannya, sesuai dengan kesesuaian sholatnya dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula secara khusus dalam hadis yang lain juga sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang terkenal, "Rubba sa'imin lay lahu min siyamihi illa ilal juwal wal atosh." Kebanyakan orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan hasil dari puasanya kecuali kecuali apa? Lapar dan dahaga semata-mata. Ini semua kembali kepada permasalahan tadi bahwa kalau kita ingin meraih keutamaan-keutamaan dari ibadah yang kita lakukan, maka benahilah terlebih dahulu keikhlasannya, kemudian Jadikanlah ibadah yang kita lakukan lebih dekat kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dengan itu kita akan mendapatkan keutamaan yang lebih besar, yang lebih besar pula. Maka persiapan untuk mempelajari tentang fikih Ramadan, nasihat para ulama dalam menghadapi hal-hal yang berhubungan dengan puasa Ramadan, hukum-hukum yang berkenaan dengannya, kewajiban-kewajiban di dalamnya, apa-apa yang bisa membatalkannya, dan hal-hal yang lain ini sangat penting untuk kita pelajari untuk kita pelajari sebelumnya agar bisa mencapai keutamaan-keutamaan yang besar dalam dalam puasa yang agung ini. Ayo ikhwatu fillah. Demikian penjelasan yang ringkas tentang masalah takwa dan hubungannya dengan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, mengambil keutamaan yang sebesar-besarnya di dalamnya dan termasuk orang-orang yang dibebaskan dari adab Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan dan menjadi orang-orang yang diterima amal ibadahnya untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Sekali lagi, afan atas segala kekurangannya dan afan kalau pembahasannya tentang Ramadan tidak begitu banyak karena tujuan saya hanya sekedar mengingatkan dan mudah-mudahan nanti antum akan dapatkan pembahasan yang lebih lengkap dari para asatidah al-fudhala Demikianlah sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumil qiyamah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ana seorang ibu yang lagi menyusui di luar Ramadan ketika makan sedikit aslinya juga sedikit. Karena Ramadan tahun lalu ana sedang hamil dan tidak puasa maka tahun ini ingin sekali puasa karena ketika tidak puasa ada yang kurang rasanya hampa di bulan Ramadan. Apa yang harus ana lakukan? Hmm. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu, semaksimal mungkin yang mampu kamu lakukan. Maka kalau kita ibu yang hamil atau menyusui karena khawatir atau karena kelemahannya dia tidak mampu berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberi jalan keluar baginya. Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu an tu'taru khusuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Allah Subhanahu wa taala suka jika dilakukan keringanan-keringanan yang diberikannya sebagaimana Allah membenci orang yang melakukan maksiat kepadanya. Jadi kalau dia sudah berusaha ternyata tidak mampu, maka Allah lebih dicintai baginya untuk melakukan keringanan yang Allah berikan. Setelah itu dia membayar membayar fidyah. Ya. Ana merasa sangat susah untuk menjaga lisan dan anak juga gampang marah. Kait-kait apa yang harus anak lakukan dan dengan Nama Allah yang mana Anda berdoa agar terhindar dari sifat tersebut Iya <clears throat> Disebutkan dalam sunnah Nabi SAW untuk <clears throat> uh, <clears throat> menahan kemarahan disuruh audhu, membaca ta'awud dalam hadis Bukhari Muslim minasyaitanir wajim Rasulullah SAW bersabda Innila a'lamu kalimatan lau qalaha la dhahaba anhu ma yajid Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang seandainya diucapkan orang yang sedang marah ini maka akan hilang apa yang kemarahan yang dirasakan rasakannya itu mengucapkan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir wajim. Kemudian sunnah Nabi SAW yang lainnya, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Itu hadisnya hasan atau sahih. Jika salah seorang dari kalian marah maka hendaknya dia diam. Atau ketika dia berdiri dia duduk, kalau duduk maka dia berbaring. Kata Rasulullah SAW Eh, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji kalau salah seorang dari kalian marah maka hendaknya eh, ketika dia berdiri maka hendaknya dia duduk kalau belum hilang juga marahnya maka hendaknya dia berbaring itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adapun yang berhubungan dengan nama Allah secara keumuman perbuatan maksiat kalau kita lebih merenungi dan mendalami kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kemahakuatannya, perkasaannya, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Aziz, Al-Jabbar yang maha mampu memberikan siksaan kepada manusia, yang maha mampu, yang maha kuat untuk <clears throat> bisa memberikan balasan kepada manusia, maka ini akan menjadikan manusia takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang eh, apa ini adabnya sangat keras bagi orang-orang yang berbuat kezaliman Allah min dzalik. Apa saja yang membatalkan puasa? Ya, ini ma'ruf ya. Apakah keluarnya darah dari kulit akibat luka dapat menyebabkan batal puasa? Tidak. Kalau akibat luka apa luka yang dari kulit tidak membatalkan puasa. Apakah benar di bulan Ramadan tidak ada salat tahajud tapi digantikan dengan salat sunat taraweh? Ya. Maksudnya <clears throat> salat malam itu adalah salat tahajud. Jadi kalau dilaksanakan di masjid berjamaah, maka itulah yang namanya Qiyamul Ramadan. Nah, ini salat tahajudnya di bulan eh, salat malamnya di bulan Ramadan. Kalau dia melaksanakan di berjamaah bersama imam, kalau dia tidak melaksanakan berjamaah bersama imam, maka dilaksanakan sendiri di rumah dengan 11 rakaat seperti sunnah Nabi SAW, maka itulah salat malam baginya. Meskipun yang sudah kita ketahui yang bersama bahwasanya yang lebih utama adalah melaksanakan berjamaah bersama imam berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa innahu man mal ma'al imam Masalah mal imam hatta yang sarif kutibalahu mulailah. Sungguhnya barang siapa yang melaksanakan salat taraweh bersama imam sampai imamnya selesai maka dianggap baginya dituliskan baginya pahala salat semalam suntuk. Saya dianggap orang sururi yang saya tanyakan apakah sururi itu ustadz? Ya. Sururi itu artinya nisbah kepada surur. Surur artinya bergembira. Maka sururi artinya adalah orang yang selalu bergembira secara bahasa. <clears throat> Kalau pengertian bahasa, adapun pengertian yang dimaksud dengan tuduhan tadi adalah menuduh orang yang mengikuti pemahamannya Muhammad bin Surur yang pemahaman tersebut adalah pemahaman bid'ah karena mereka bermudah-mudah terhadap ahlul bid'ah, mengkafirkan pemerintah dan meremehkan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Itu ciri-cirinya. Meremehkan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah ini e, dilihat kalau memang antum atau orang yang dituduh ini memiliki sifat itu maka tuduhannya benar. Kalau tidak benar maka tidak usah diperdulikan. Yang menuduh itu bisa jadi lebih pantas mendapatkan tuduhan tadi. A. Perbedaan antara takwa dan tawadu. Tawadu artinya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengakui kekurangan dan mengakui sempurnanya nikmat yang Allah berikan kepada hamba dan mengakui hamba selalu kurang dalam mensyukuri nikmatnya. Maka tawadhu merupakan bagian daripada takwa. <clears throat> Adapun takwa sudah kita ketahui ma'ruf pengertiannya seperti kata para ulama e, artinya adalah anta amala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju Allah wa anta turuka ma'siyatallahi ala nurin minallah takhafu iqaballah. Kau mengamalkan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya atau petunjuk darinya karena mengharapkan pahalanya dan meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah karena e, berdasarkan petunjuk atau cahaya darinya karena takut akan siksaannya. Ini ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Bagaimana kalau dalam sholat tarawih kita tidak menemukan di sekitar kampung anak yang mengerjakan sholat dengan sebelas rakaat yang dikerjakan dengan dua salam. Dua-dua salam gitu ya. Adanya empat empat tambah tiga, ada dua salam tapi dua puluh tiga rakaat. <clears throat> ya eh, bentuk sholat yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang 11 rakaat itu sudah kita ketahui bermacam-macam. Jadi kalau ada di kampung kita melaksanakan satu di antaranya maka itu diperbolehkan. Kalau ada yang melaksanakan dua dua dua tiga itu diperbolehkan. Ada yang eh, apa dua dua dua satu itu diperbolehkan atau dua dua kemudian tiga 11 rakaat juga diperbolehkan atau empat empat tiga. atau dua dua terus langsung lima juga boleh. Apa ini banyak bentuknya yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. 443 itu bisa jadi empatnya langsung sekaligus berdiri tanpa ada tahiyat awal atau juga bisa pakai tahiyat awal <clears throat> seperti salat duhur yang melaksanakan seperti ini diperbolehkan adapun kalau lebih dari 11 rakaat itu ada perselisihan di kalangan para ulama sebagian besar atau mayoritas para ulama saat ini khususnya para masyarakat yang ada di Arab Saudi mereka mengatakan lebih dari 11 rakaat itu diperbolehkan Adapun 11 rakaat yang sesuai dengan tata cara sholatnya Nabi SAW yang panjang itu lebih utama, tetapi tidak e, me, me, menjadikan yang lebih daripada itu dikatakan haram atau tidak diperbolehkan. Maka kalau kita ingin dapat keutamaannya kita sholat bersama imam dan cuma itu adanya, tidak bisa kita laksanakan sunnah dengan pendapat para masyarakat yang ada di Saudi ini, maka itu diperbolehkan untuk kita mengikutinya. Bagaimana cara membedakan tangisan yang hanya di mata dengan tangisan yang merupakan tangisan hati? Ya sulit dibedakan karena sama-sama menangis dan sama-sama ada air matanya. <clears throat> Masalahnya hati kan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau itu orang yang menangis adalah orang yang akidahnya bagus, orang ahlu sunnah, maka kita husnudon kepada dia. Dia ini menangis karena Allah Subhanahu wa taala karena takut akan dosa-dosanya. Ya. Bagaimana cara menghidupkan hati yang telah mati? Yang paling utama dihidupkan adalah dengan petunjuk Allah, dengan ilmu. <clears throat> Karena kebodohan itu adalah yang mematikan hati manusia. Kata seorang penyair, wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahli wa ajsaduhum qoblal kuburi kuburu. Pada sifat kebodohan, sebelum orangnya mati, terlebih dahulu dia telah mati di hadapan Allah dan tubuh-tubuh mereka sebelum dimasukkan ke dalam kuburan telah terlebih dahulu telah menjadi kuburan bagi hatinya. Apakah boleh memberi, memberitahukan kepada karib kerabat akan datangnya bulan Ramadan lewat SMS? Boleh. Tujuannya untuk mengingatkan agar dia bisa mempersiapkan menasihatinya agar mendapatkan keutamaan yang besar di bulan tersebut. Tadi dikatakan takwa diraih dengan ilmu. Apakah beda takwa orang yang banyak ilmu dan yang sedikit ilmu? Bukankah hakikat ilmu adalah menghadirkan rasa takut pada Allah? Bisakah orang yang lemah ilmunya, takwanya mengalahkan orang yang banyak ilmunya? <clears throat> orang yang <clears throat> ilmu yang bermanfaat sudah kita ketahui artinya adalah ilmu yang bentuk ketakwaan dalam diri manusia. Ya, ini membuat ketakutan kepada Allah. Cuman tidak bisa dibayangkan ilmu yang seperti ini didapatkan tanpa belajar. <clears throat> Jadi dia nggak belajar tiba-tiba dia langsung bisa bertakwa langsung takut hatinya tidak bisa karena ilmu itu harus dipelajari. Al-Quran yang merupakan sumber ketakwaan harus difahami kandungan artinya. Minimal orang yang ingin menyempurnakan mengambil manfaat daripada Al-Quran harus paham bahasa Arab. Itu membutuhkan ilmu <clears throat> agar dia bisa meresapi kandungannya secara secara sempurna. Karena manfaat dari Al-Quran itu kita dapatkan tergantung dari sejauh mana kita meresapi kandungannya, memahami artinya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, walakin nadzalika mauqufun ala fahmihi wa ma'rifatil muradi minhu. Akan tetapi fungsi daripada Al-Quran dalam membentuk takwa dalam diri manusia tergantung dari sejauh mana kita memahaminya, dan mengetahui kandungan isinya. <clears throat> Begitu. Jadi tidak bisa dibayangkan orang yang dikatakan sedikit ilmunya <clears throat> dalam artian dia tidak pernah belajar, tidak paham hal-hal yang menyempurnakan imannya tiba-tiba dia bisa menjadi takwa. Ya, tidak bisa karena ilmu itu merupakan jalan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di dunia ini untuk bisa mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Cuman tidak mesti orang yang banyak belajar kalau dia tidak berusaha untuk introspeksi diri, menundukkan hawa nafsunya, melatih kesabaran dalam dirinya, mengamalkan ilmunya tidak mesti dia bisa menjadi orang yang bertakwa, tapi orang yang mungkin dia belajar sedikit tapi dia berusaha beramal, mengoreksi diri. Maksudnya belajar sedikit di sini maksudnya standar untuk untuk ukuran yang sebenarnya <clears throat> bukan belajar sedikit mungkin satu bulan sekali menghadiri pengajian ya ini kemudian tidak pernah membaca sama sekali di rumah maka ini jelas standar yang sangat kurang ya jadi sedikit di sini maksudnya dia uh, tidak terlalu kelihatan sebagai orang yang sering bicara tapi dia faham uh, memahami Al-Qur'an dengan baik, dia kemudian banyak merenungkan tentang ilmu, berusaha untuk introspeksi dirinya, belajar kemudian berusaha diamalkan. Maka ini yang dimaksud dengan orang yang ilmunya sedikit dalam tanda petik <clears throat> tapi dia berusaha untuk selalu mengamalkan ilmunya untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil qiyamah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.